Kita teruskan kembali pelajaran tajwid kita di halaman 38. Untuk bisa memahami halaman 38 tentang mad ini, mutlak harus juga kita sudah bisa membedakan pengertian bacaan pendek dan bacaan panjang. Susah kiranya kalau bacaan pendek dan bacaan panjang belum bisa kita bedakan pengertiannya akan menjadi uh, tidak jelas. Jadi dari belajar tajwid cara cepat yang sudah kami bikinkan resumenya, ringkasannya sudah jelas. Kita harus bisa memahami apa itu bacaan pendek yang kita kenal dengan kosar. Kosar adalah semua huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya, sudah ada patah, kasroh, doma, patah tain, kasroh tain, doma tain. Yang belum ada pemanjangnya, gitu. Apa pemanjangnya? Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah jadinya matubi'i. Misalnya kalau ro, ro itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi baris lengkap fathah kasar domah berarti riru, Nah, riru itu huruf hijaiyah berubah menjadi huruf bacaan pendek atau disebut juga kosar. Kalau sudah memahami kosar, nah huruf kosar ini kalau berbaris fathah ro di, dikasih alif jadi ro, berbaris kasroh ri, jadi damah ya mati jadi ri berbaris domah ru di ditambah wau mati jadi ru ro ru itulah i. bacaan bacaan matubi itu apa sih Ban, bacaan panjang i biasa-biasa saja panjangnya panjang enggak pendek enggak cuma satu alif kok ya makanya bacaan matubi tidak boleh panjang hanya sekedar satu alif saja dengan kosar jelas beda, tetapi tidak memanjangkan, tidak terlalu panjang, hanya sekedar satu alif atau dua harokat. Pahami betul pengertian matobi'i. Ada juga nanti Wah oh, itu kan patah dengan alif, kasrah dengan ya mati, doma dengan waumati. mati. Ada juga nanti tiba-tiba ada baris berdiri disebut juga mad asli. Sebetulnya mad asli matobi matobi juga, hanya kita pisahkan. Kalau mad asli itu tiba-tiba ada fathah berdiri aja, tidak ada alif, tidak ada wau, tidak ada iya, gitu. Mana? Zalikal kitabu, za tuh ada patah berdiri atau ada alif di atas zal jannatun tuh jannatun ada fathah berdiri di nun itulah disebut mad asli jadi bedakan dulu pengertiannya pahami dulu mana kosar mana mad karena apa perpaduan mad dan kosar inilah jadilah nama-nama itu gitu jadi harus mengenal dulu ya, apa itu perbedaan mad dan kosar kalau sudah memahami mad dan kosar tentu memahami uh, halaman 38 nomor 1 mad wajib mutasil mudah. Mad wajib mutasil matobi ketemu huruf kosar. Kosarnya khusus hamzah gitu kan. Jadi matobi ketemu hamzah dalam satu kalimat jadilah mad wajib mutasil. Itu kan. Jadi perpaduan huruf-huruf itu nanti harus jeli. Jadi karena ada matobi kemudian bertemu hamzah jadilah mad wajib mutasil. Tidak mungkin kalau tidak ada mad tobi, tidak ada mad asli menjadi mad wajib mutasil gitu. Jadi dipahami dulu. Makanya di belajar tajwid cara cepat itu mad wajib mutasil nomor empat. Apa itu nomor empat? Nomor dua bertemu hamzah. Apa nomor dua? Nomor dua tadi itu mad tobi. Setiap mad tobi bertemu dengan hamzah itu disebut juga dilengkapi bertemu dalam satu kalimat. Disebut mad wajib mutasil. Berapa panjangnya? Harus lima harokat, harus wajib. Atau dua setengah alif, karena wajib mutasil. Nah, halaman 38 buku wajib kita nomor 2, Mad Jaiz Munfasil. Mad Jaiz Munfasil adalah matobi ketemu alif. Apa sih bedanya alif dan hamzah? Dari penulisan, umumnya alif itu di awal penulisan, ya, awal kalimat, awal kata. Sedangkan hamzah itu di tengah kata atau di akhir kata, itu. Kata pengertian kata tidak sama dengan pengertian kata dalam bahasa Arab. Kata itu dalam bahasa Arab bukan kata tapi disebut kalimat. Jadi bisa uh, hamzah itu di tengah kalimat atau di akhir kalimat itu. Makanya mad jaid munfasil matobi ketemu alif karena matobinya bertemu alif di lain kalimat. Ingat pengertian kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Gitu. Jadi kalau ada matobi bertemu alif, mad jaid munfasil. Kok di buku di sini nggak bertemu alif ditulisnya Majaid bin pasir matobi bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Iya, karena di cetakan Timur Tengah itu di atas alifnya umumnya ada hamzahnya gitu. Jadi bisa dikatakan matobi bertemu dengan alifnya dengan hamzahnya di, di beda kalimat, di beda kata gitu. Beda dengan mad wajib mutasil tadi. Tapi sebenarnya semua itu kalau dengan cara benar, kan itu cara pinter ya. Sering kami berikan kalau menemukan alis di atas alif, ya jangan ragu dibaca lima harokat. Karena umumnya lima, ada yang enam, tapi kebanyakannya lima. Karena mad wajib mutasil berapa panjangnya lima harokat atau dua alif setengah. Sedangkan mad jaiz munfasil sama panjangnya dua sampai lima. Dua sampai lima kalau dibaca dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh, fleksibel di sini. Ya sudahlah, dibuat sama aja lima, nggak apa-apa gitu. Itulah mad jaiz munfasil. Pasil, Mbak Jaid Pasil di ringkasan resume kita nomor 5. Apa itu Mbak Jaid Pasil? Setiap nomor 2 bertemu alif atau hamzah di lain kalimat untuk cetakan Timur Tengah. Matobi bertemu alif atau hamzah di lain kalimat panjangnya berapa? 2 sampai 5 rokat atau 1 sampai 2 setengah alif itu. Jadi kalau tidak paham kosa, tidak paham mad, susah rasa-rasanya untuk bisa memahami mad-mad ini. Bisa dikatakan pelajaran tersulit dalam pelajaran tajwid, pelajaran mad-mad ini karena banyaknya istilah jelimet gitu. Tetapi insya Allah kalau kita memahami, bisa membedakan mana mad dan mana kosar, kemudian juga resumenya diktat bagian C jelas di diktat bagian C Matobi itu warnanya merah, kemudian nanti ketemu Hamzah, Hamzahnya hijau. Oh, itu toh. Terjadinya mad wajib mutasil itu karena matobinya ketemu Hamzah. <laughs> Gitu kan. Terjadinya mad jaiz pasil, matobinya merah, ketemu alif. Hmm, pantes. Begitu kan. Terjadinya mad adli sukun sama, matobi juga kalau setelah matubi ada huruf kosar. Berapa jumlahnya huruf kosar? Satu syaratnya. Karena kalau dua nggak boleh jadi huruf mad disukun. Kalau matubi ketemu satu huruf kosar kemudian dimatikan, jadilah mad disukun. Oh, gitu. Matubi juga ya. Iya. Halaman 38 nomor 3, mad sukun adalah matobi yang bertemu dengan satu huruf kosar atau dengan satu huruf yang dihentikan. Satu huruf kosar ya satu kan, <clears throat> tidak ada pemanjangnya. Di resume kita, mad ada di sukun menduduki posisi nomor tiga. Karena saya urutkan. Karena tiga itu dua tambah satu. Jadinya terjadinya tiga, dua ketemu satu. Dua matobi satunya huruf kosar. Yang dimatikan, yang dihentikan membacanya. Terjadinya kalau dimatikan, kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan, tidak ada di sukun Yang ada apa? Dia dua dan satu. Mana? Maknya matobi nanya kosar. Ada matahari di sukun? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak dimatikan. Kalau dimatikan, man, duna. Dunya man, tobi dua. Nanya kosar. Duna, dun. Barulah jadi matahari disukun. Jadi matahari disukun adalah matobi yang bertemu dengan satu huruf hidup yang dihentikan. Itu. Sedangkan di halaman 39, mad badal adalah dua hamjah dibuat satu ya, dua hamzah. Itu mad badal ini mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak telentang dinamai mad badal, mad pengganti karena baris yang tegak telentang di sana adalah pengganti daripada hamzah panjangnya dua harokat. Dua harokat atau satu alif. Jadi kalau kita di cara resume di, di belajar tajwid cepat kita gampang. Jadi cetakan Indonesia kalau menemukan alif di atas alif ada alif gitu kan di awal awal bacaan itulah mad badal patah berdiri adanya di alif mad badal ya enggak patah sebetulnya ada baris yang lain kasroh do, doma terbalik ada sedangkan patah berdiri atau baris berdiri adanya di hadomir mansilah kosiro Uh, kemudian baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir itu mad asli mana mad asli yang tadi itu jannatun Zalika mariki. Nah itu. Itu dulu barangkali ya. Memahami tentang mad halaman 38, 39. Di resume kita masih di halaman pertama belajar tajwid cara cepat. Di diktat kelas C-nya yang berwarna-warna mulai, mulai halaman 10, 11, 12 di sana ada. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arilis sukun jelas di sana. Mad wajib mutasil, Mad wabi ketemu hamjah. madnya merah itu hamjahnya hijau mad ya ilman pasil matobi ketemu alif matobinya merah alifnya hijau mad alif sukun matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan matobinya merah huruf kasarnya hijau itu terjadinya kalau dihentikan saja begitupun mad badal nanti di situ ada merah patah berdiri di atas alif